wal haya muktasab. Nah, ghair muktasab wa muktasab. Malu yang tidak dicari. Sehingga dibaca muktasib. Nah, ghair muktasib jadi dia tidak mencarinya. Artinya apa? Secara tabiat atau jibiliyah. Tabiat, tabiah atau jibiliyah bahwa memang Allah telah memberikan karunia kepadanya dia itu memiliki sifat malu. Ini apa namanya? Al-haya ghair muktasab atau nam tabi'ah au jibilliyah. Kalau kalian melihat banyak orang-orang yang tidak beragama Islam namun mereka memiliki sifat malu. Malu untuk mencuri, malu untuk berzina, malu untuk melakukan segala bentuk kemungkaran. Padahal mereka tidak memiliki agama Islam. Tidak beragama Islam, tapi memiliki sifat malu. Ada juga orang yang beragama Islam tapi tidak punya malu. Bagaimana kondisinya? Sudah beragama Islam, akan tapi sering melakukan kemaksiatan berzina minum khamar <clears throat> perpotongan metal nyanyi di jalan-jalan dan lain sebagainya dalam agama Islam yang secara tabiatnya dia tidak baik nah jadi ada orang yang memiliki tabiat yang baik ada yang tidak baik yang kedua di sini ada pembagian kedua yaitu muktasab yang dicari. Yang kedua, muktasab. Muktasab. Perlu dicari. Kalau sebelumnya kita sering melakukan maksiat dengan kita mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala dengan itu meninggalkan perbuatan maksiat. Coba lihat secara kita yang sebelumnya mereka biasa merokok. Kalau memahami agama Islam bahwasanya merokok itu merusak baik bagi dirinya ataupun orang lain, merusak bagi kesehatan, merusak keturunan dan juga yang lainnya bahkan tabdir menjadikan dia sebagai teman-temannya syaitan menjadikan kebinasaan nah, termasuk penyakit yang terbesar di dunia ini di antaranya penyebabnya rokok. Dengan mengetahui dalil-dalil yang telah ia pelajari, maka dengan itu dia meninggalkan untuk merokok. Kalau sebelumnya berzina, begitu mempelajari Islam meninggalkan perbuatan zina. Kalau sebelumnya memotong jenggotnya, begitu masuk Islam mempelajari dengan sebenarnya Kemudian tidak lagi memotong jenggotnya. Wahakala. Ini adalah muktasab yang dicari. Dikarenakan Allah senantiasa mengawasinya. Ia alam mukha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah mengetahui mata-mata yang berkhianat dan mengetahui apa-apa yang ada dalam hati. Nah, selain itu dia meninggalkan walaupun sendiri. Begitu ada uang mungkin 100 ribu di ruang, nah di ruangan. Ini uang orang lain. Tadi yang mengetahui bahwasanya Allah itu senantiasa mengawasinya, maka dia tidak akan berani untuk mengambilnya. Akan tapi kalau orang lain tidak memiliki rasa malu, walaupun pintu tertutup, lemari tertutup, ia pun akan mencongkelnya dan berusaha untuk mengambil uang orang lain. Kenapa demikian? Karena dia tidak memiliki sifat malu. Nah, ini bagian yang pertama. Malu al-haya ghairu muktasab wal haya muktasab. Pembagian yang kedua malu terbagi menjadi dua. Nah, mamduh yang terpuji wa madmum tercela mamduh yang terpuji kemudian yang kedua malmum yang tercela bagaimana mamduh yang terpuji yaitu seolah yang memiliki sifat malu baik itu kepada Allah Subhanahu wa taala ataupun kepada makhluk-makhluknya. Tentunya dalam perkataan terpuji tersebut ter, terpuji tersebut dia ini yang melakukan hak-haknya atau senantiasa memenuhi hak-haknya. Ini yang terpuji. Malu untuk tidak salat. Makanya dia sholat. Malu untuk tidak berzakat. Makanya dia mengeluarkan zakat. Ini terpuji. Demikian pula malu untuk tidak, tidak taklim. Makanya dia berusaha untuk taklim. Ini terpuji. Adapun yang tercela mazmum adalah dalam sesuatu yang al-ikhlal al-ikhlal al-hukuk yaitu adanya kekurangan dari sisi hak-haknya. Misalnya apa? Malu yang tercela yaitu seorang malu untuk mencari ilmu. Coba lihat bagaimana para Ansar. Ni'man nisa, nisa al-Ansar la yamna'uhu lam yam la yamna'uhunna <coughs> al haya ay tafaqahna fid din ni'mal nisa nisaul ansar hadis Aisyah wal Bukhari senikmat-nikmat para wanita adalah para wanita orang-orang ansar lam yamna'hunna al haya tidak menghalangi mereka dari malu ay tafaqahna fid din untuk mendalami agama. Iyo. Dalam perkara mendalami agama tidak malu untuk bertanya. Seperti Muslim Dalam riwayat Bukhari Muslim, Ya Rasulullah, Inna Allah la al haq. Fala al-mar'ah la ghusl. Idza hiya ihtamalat atau ihtalamat, qala na'am idza ra'atil ma'. Idza hiya Ihtalamat qala na'am idza ra'atil ma. Ya Rasulullah, wa ya Rasulullah, innallaha la yastahi al-haq. Sungguhnya Allah tidak malu dari kebenaran. Falal mar'ah min ghusl. Idza hiya ihtalamat, apakah bagi wanita itu untuk mandi? Kalau dia mimpi Rasulullah mengatakan, "Na'am, idza ra'atil ma." Ya, kalau engkau telah melihat air, artinya keluar air mani. Ya seorang yang mimpi, seorang wanita yang mimpi mestubuh misalnya. Kemudian penentuannya apakah mandi atau tidak dilihat keluar mani atau tidak. Sama juga bagi laki-laki. dia mimpi maka dilihat alakah keluar air mani atau tidak. Kalau tidak berarti tidak wajib bagi dirinya untuk mandi. Sebaliknya juga walaupun dia tidak mimpi akan tapi keluar dari kemaluannya itu air mani maka wajib bagi dirinya untuk mandi. Air di sini tidak menghalangi bagi perempuan-perempuan Ansar untuk bertanya kepada Rasulullah SAW karena adalah perkara yang benar. Ini adalah malu yang bagaimana? Malu yang bagaimana ini? Terpuji dan ter tercela. Eh? Bagaimana ini? Kalau dia bertanya oh, untuk mendalami agama Allah, yang terpuji apa ter tercela? Terpuji. Nah, akhirnya dia Ummu Sulaim tidak malu. Nah, tidak malu untuk bertanya kepada Rasulullah SAW. Ini adalah perkataan terpuji. Dan kalau diam saja maka dia tidak akan faham agama Allah Swt. Jadi ada yang memduh, ada yang ilmu. Kalau seorang tidak berusaha untuk mencari ilmu, maka malunya dia ini malu yang tercela. Nah, demikian pula seseorang yang Nah, malu dalam perkara-perkara yang syar'i. Ini salat jamaah. Saya malu untuk salat berjamaah karena saya sudah tua. Sementara yang jamaah ini adalah anak-anak muda. Malu untuk salat berjamaah. Ini tercela namanya. Nah. Demikian pula yang selain dari tak terpuji. Jadi seorang tidak akan keluar ya seorang ustaz. Nah, mungkin keluar pakai sirwal yang pendek, kemudian kaos oblong. Kemudian rambutnya rambut metal. Bagaimana keadaan demikian? Akan mengurangi muruah. Nah, jadi bagaimana seorang ustaz demikian keadaannya? Pakai serwal yang pendek, pakai kaos oblong kemudian keluar. Ya akan menjatuhkan keberadaan dirinya. Enggak dia malu untuk melakukan perkara yang demikian tadi. Maka ini malu yang terpuji. Tapi kalau nah orang yang tidak memiliki malu dia akan berusaha untuk melakukannya. Demikian pula misalnya seorang si seorang si misalnya sepak bola, bagaimana kira-kira? Bagus apa tidak bagus? Eh? Akan mengulangi muruah. Ya, seandainya ada seorang si datang ke sini kemudian ayo kita main sepak bola, bagaimana kira-kira? <laughs> kemudian tidak bisa menendang sehingga kita, kita terawakan sama santri-santrinya sehingga tidak bisa nendang nah dan kalau bisa membuat gol bagaimana? Mungkin ada anak-anak yang tepuk-tepuk. Nah, kata Ini muruah. Walaupun di sana fatwa dari Syekh Mubin misalnya. Nah, mungkin sepak bola. Nah, selama itu tidak mengikuti aturan-aturan orang kafir, maka tidak mengapa untuk sepak bola. Nah, berbeda dengan ulama yang lainnya mengatakan ini hanya membuang-buang waktu. Nah, Jadi pada asalnya itu diperkenankan, pada asalnya segala macam permainan yang tidak menelisih syariat tidak mengapa untuk dilakukannya. Nah, tapi kalau menelisih syariat itu baru. Ini yang yang dilarang. Tapi ini hendaknya dihafalkan hadis yang ke 20. Nah. Dan pada asalnya al-haya kullu khair. Malu adalah semuanya adalah baik atau khairu kulli. Semuanya adalah baik. Nah, ada riwayat al-haya'u kullu khair, al-haya'u khairun kulluh. Nah. Jadi semuanya adalah baik. Sebagaimana hadis Abdullah bin Umar al-Bukhari Muslim. Baik, untuk sementara ini secara pengumuman bagi yang menasmi sebelumnya itu segera ditasmi. tasmi. Nah, ditasmi ini sudah ada sebelumnya. Ya mungkin kalau bisa tidak dirubah ubah Ini juga berkaitan dengan tasmi. Ini tidak akan ada pengumuman bahwa tidak boleh keluar sebelum waktu keluar. Jadi misalnya selesai tasmi jam 6 pagi. Maka tidak boleh seorang pun untuk keluar dari masjid um, nah, kurang dari jam 6. Sore juga demikian setengah 5. Setengah 5 itu baru boleh keluar. Dia kan ada ada peraturannya. Tidak boleh juga untuk pindah penasmi. Tidak boleh juga untuk tidak setoran. Tiap hari harus setoran bagi yang tidak mengindahkan nanti akan ada hukuman tersendiri. ini kalau sudah terkumpul misalnya 300 poin kesalahan terpaksa nanti keluar. Nah, keluar. Pindah ke pondok yang lainnya. Nah, ya akan akan jadi insyaallah akan segera apa diumumkan ini tentang kesalahan-kesalahan jadi tidak nah, sibuk dengan harus pengawasan terlambat bangun misalnya ini akan ada nilai tersendiri nilai min minus demikian pula terlambat taklim terlambat sholat main-main dalam berwudu ya, semua nanti ada tulisan tersendiri yang diperhatikan nanti mencuri misalnya mencuri atau Eh, memukul saudaranya atau menentang musyrifnya ataupun gurunya melakukan demo nah menunjuk rasa nah demikian pula menyimpan HP ini semua ada hukuman tersendiri termasuk juga yang melihat film porno atau mendengarkan nyanyian nah berkaitan buang sampah sembarangan jika ada aturan tidak piket, semua ada poin-poin tersendiri. Eh, terkadang nanti yang mengawasi guru ya, guru-guru kalian kadang teman-teman kalian. Nah, ini akan siap diawasi banyak. Tidak hanya Abu Umamah nanti yang mengawasi. Eh, walaupun tidak ada nanti yang menegur, nanti akan ada tulisan. Ini fulan buang sampah sembarangan ada kurang nilainya. Ini fulan mengkelahi memukul saudaranya. Di, nanti ada min 100. Kalau tiga kali berarti keluar, keluar pondok sini. Fulan bawa HP. Walaupun tidak ditegur, tapi nanti ada tulisan. Mudah atau mudah? Nah, insya Allah mudah nanti. Fulan pulang duluan. Fulan terlambat datangnya. Ya, semuanya ada. Atau fulan ngantuk ketika dars. Ada juga poin tersendiri. Nah. Fulan rambutnya rambut koboi. Ada tersendiri. Atau rambutnya dipotong rambut kayak kuda. Nah, jadi bagian atas demikian. Ini kayak kuda. Ini juga ada poin tersendiri. Fulan manjangkan kukunya. Ada juga Fulan di kelas berjoget. Nah. Insya Allah semua akan ada poin. Tinggal ngeliat aja nanti pengumumannya. Nah. Atau fulan melompat pagar keluar nah, malam hari. Ini siapa yang siap untuk membantu ini? Ini yang pagar di belakang. Ini biar biar luas tempat mainnya ketika waktu main. Nah. Tapi kalau ketika sholat main-main itu ada hukumannya tapi kalau waktu main tidak ada hukumannya. Nah. Biar bagian belakang ini agak luas. Biar karena ada yang protes di kita ini kayak ayam saja dikurung. Nah. Ya kalau tempatnya kayak di Damat bagus. Nah, dikurungnya dengan apa? Dengan orang Syiah. Dulunya orang Syiah semuanya. Jadi kalau keluar masuk ke tempat Syiah ditembak kan bagus. Nah. Kalau di sini keluar kampung-kampung berjumpa dengan akhwat susah ya enggak? Dengan warnet, internet. Jadi kalau di Damat pakarnya orang Syiah. Sehingga mereka tidak sembarangan keluar hanya nyawa. Nah, kalau di sini keluar ini <coughs> banyak yang bermaksiat, makanya dibedakan. Kita di sana 9 tahun tidak pernah mendengar musik. Nah, kalau di sini setiap saat ada musik, apalagi musim walimah, nanti Idul Adha atau ini Idul, Idul Fitri ini, yang banyak pernikahan nih. Atau Idul Adha, biasanya musim-musim pernikahan. Kalau Muharram insyaallah takut nah, bulan syura insyaallah takut untuk adanya walimah bisa difahami ini misalnya yang baru atau yang lama dan ada sebagian teman-teman kalian yang keluar dikarenakan sulit dinasihati ya terpaksa dikeluarkan mudah-mudahan ini <clears throat> tinggal santri-santri yang baik Nah, mudah-mudahan. Tapi pasti ada yang jelek. Nah, tidak mungkin setiap mahat semuanya sadarnya baik. Mesti ada yang membuat usil atau tumbuh yang sebelumnya baik menjadi tidak baik. Nah. Tayyibillahuna.